kita melanjutkan bahasan kita nikah. <clears throat> Sekarang zawaj goiril muslimin. Pernikahan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Uh, eh, disebutkan al-qaidatul amah fi zawaj goiril muslimin. Ada kaidah umum perihal pernikahan orang-orang non-muslim itu apa ikraru ma yuwafiqu syar'a minha tidak aslamu e, pernikahan orang-orang kafir maksudnya mereka ketika kafir melakukan nikah terus masuk Islam maka Islam mengakui pernikahan mereka bila pernikahan tersebut sesuai dengan syariat dari sisi apa? Dari sisi keberlangsungan di kemudian harinya boleh e, apa tidak bertentangan dengan syariat. Nah, berarti orang kafir apapun baik ahli kitab atau yang atau orang Hindu, Buddha dan yang lainnya atau orang komunis sekalipun ketika mereka melakukan akad nikah saat mereka kafir Terus kedua-duanya masuk Islam. Suami istri ini. Maka Islam mengakui pernikahan mereka dalam arti ketika masuk Islam tidak diperintahkan untuk mengulangi akad nikah selagi tidak ada hal-hal yang melarang atau mencegah dari keberlangsungan eh, apa pernikahan mereka. Walaupun ketika melakukan akad nikah dulu itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam arti dari sisi saksi wali dahulunya gitu. Umpamanya orang menikah, ya kita nggak tahu cara pernikahan mereka kan. Apakah pakai saksi atau tidak kan? Terus walinya bagaimana? Siapa yang mewalikan? Yang jelas jika dalam uh, eh, hukum mereka pernikahan ini sah terus mereka kedua-duanya masuk Islam dan tidak ada hal yang melarang atau mencegah untuk melanjutkan pernikahan ini maka Islam mengakui pernikahan semacam ini tanpa melihat proses sebelumnya tapi yang dilihat adalah proses keberlangsungannya apa yang dimaksud hal-hal yang melarang atau mencegah dari dilanjutkannya pernikahan ini? Yaitu umpamanya si pasangan ini termasuk orang yang haram dinikahi. Umpamanya, kan dalam pernikahan orang-orang majusi, dalam ajaran majusi boleh menikahi apa? Saudari. Saudari boleh dalam ajaran majusi menikah dengan saudara, dengan saudari boleh. Nah, aneh kata orang-orang majusi masuk Islam, ya, punya suami istri majusi, kedua-duanya masuk Islam, ternyata e, si istrinya ini adalah saudari dia. Sedangkan dalam Islam tidak boleh apa? Menikah dengan saudara. Maka di sini wajib di dipasang karena ada hal yang melarang untuk melanjutkan pernikahannya Pak. itu apa Sa e, ini pasangan adalah mahram Adapun kalau umpamanya ini bukan mahram si suami istri ini bukan mahram maka Islam mengakui pernikahan mereka tanpa melihat proses bagaimana cara mereka melakukan akad akad nikah apakah pakai wali atau pakai saksi atau bagaimana itu tidak dilihat tapi yang dilihat adalah e, setelah keislaman mereka ada tidak hal yang mencegah untuk dilanjutkan umpamanya e, yang dinikahi ini adalah saudarinya sesuan berarti harus di, dipisah atau umpamanya bibinya harus di, dipisah jadi itu e, eh, kaidah jadi Islam mengakui pernikahan orang kafir ketika kedua eh, suami istrinya masuk Islam tanpa melihat proses awal pernikahan mereka. Tapi yang dilihat adalah proses boleh tidak melanjutkan ke keluarga ini pernikahan ini. Kalau ada hal yang melarangnya itu tadi kaitan bahwa salah satunya atau suami istri adalah mahram, maka wajib di dipasah. Dengan bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak para sahabat baik di Mekah, Madinah ataupun di sekitar Madinah mereka masuk Islam dan tidak pernah ada satu asar pun yang e, mana Rasulullah menyuruh para sahabatnya kembali melakukan akad nikah. Padahal di antara mereka banyak yang masuk Islam itu suami suami istri. Ini adalah uh, apa uh, secara umum. Kemudian bagaimana sekarang kalau uh, orang masuk Islam? Bahkan dalam ajaran orang-orang kafir tertentu kafir Arab itu kan boleh meng, apa menggabungkan antara dua saudari gitu kan. Boleh memadu antara dua saudari. Sekarang orang uh, ini laki-laki punya istri dua istri atau tiga istri, sedangkan e, si istri ini adalah saudari. Si istri pertama dengan istri kedua adalah bersaudari, baik saudari apa e, eh, se apa sesusuan ataupun saudari e, sekandung atau seibu se, sebapa atau seibu yang jelas saudari kan. Nah, ketika masuk Islam maka wajib untuk diambil salah satunya, yang satu di dilepas. Dalam hadis uh, Fairuz Abdul Ibn Fairuz Ad-Dailami dari ayahnya, uh, eh, dia mengatakan Aslam tu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini aslam tua tahti uhtan Ya Rasulullah saya menikah, sedangkan istri saya ini dua bersaudari. Terus Rasulullah mengatakan apa? uh, eh, langsung mengatakan cerai salah satu dari keduanya yang kamu sukai. Falik ayyatahuma syi'ta. Cerai salah satunya dari keduanya yang engkau inginkan. Di sini disuruh di, dilepas. Itu kalau seandainya e, bersaudari. Serang kalau orang menikah zaman jahiliyah sedangkan istrinya ada 10 atau 20 kan orang-orang jahiliyah tidak terbatas pernikahannya kan Islam datang e, cuma membatasi 4 kan zaman jahiliyah orang nikah bisa berapa ya bahkan bukan zaman jahiliyah dalam syariat Nabi terdahulu boleh kan banyak nah e, dalam e, Eh, hadis Ibnu Umar bahwa Goilan Ibnu Salama masuk Islam. Anna Goilan Ibnu Salama aslama wa Allahu asyru niswatin. Dia punya sepuluh istri. Fa aslamna ma'ahu. Masuk Islam juga bersamanya. Kemudian fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatahayyara minhunna arba'an Rasulullah memerintahkan untuk memilih empat dari yang sepuluh. Jadi disuruh pilih ambil empat yang enam di dilepas dalam hadis sahih ini kalau kedua-duanya masuk maksudnya suami istri masuk Islam bareng gitu nah, sekarang bagaimana kalau suami atau istri lebih terdahulu masuk Islam kalau tadi kan bareng tidak ada musyilah. sekarang kalau istrinya lebih dulu masuk Islam atau suaminya lebih dahulu masuk Islam. Nah, kalau keadaan seperti ini, ini ada rincian. Pertama, kalau seandainya yang masuk Islam ini adalah suami, sedangkan istrinya, ini pasangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Suaminya masuk Islam. Suaminya masuk Islam, istrinya masih Nasrani, masih Yahudi maka ini pernikahan tetap tidak di tidak di uh, tidak diganggu gugat karena pada dasarnya di Islam sendiri boleh nikah dengan ahli wanita ahli kitab. Jadi kalau istrinya tetap di atas agama Nasrani atau Yahudi, suaminya masuk Islam, maka ini tetap suami istri walaupun si istri tidak masuk Islam. Itu pertama. Kedua, kalau seandainya bukan uh, apa namanya uh, istri yang masuk Islam, suami masih apa Yahudi atau Nasrani atau umpamanya pasangan ini bukan pasangan ahli kitab tapi musyrik selain ahli kitab baik istrinya yang lebih dahulu masuk Islam atau suaminya yang lebih dahulu masuk Islam maka pernikahan mereka dengan keislaman salah satunya, maka pernikahan apa? Fasah atau eh, ulama menyebutkan bukan fasah tapi mauquf pernikahan apa di dibekukan sementara gitu kan Ya karena mengatakan mauquf mauquf oh, dibukukan dalam eh, Ibnu Qayyim juga dalam kitab Subul Salam bahwa yang ada yang mengatakan pasah itu kan. Ada yang mengatakan mauquf dan nanti akan saya jelaskan bahwa yang roji adalah mauquf. Kalau jumhur ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau orang nih tadi kan selain selain keadaan yang pertama tadi kan yang keadaan pertama kalau suami istri ahli kitab suami masuk Islam istri tetap Yahudi Nasrani ini pernikahan tidak di tidak dipermasalahkan oleh kata si istri pun tidak masuk Islam sampai mati sudah. Nah ini keadaan keadaan ini dikecualikan. Nah selain keadaan ini umpamanya istrinya yang masuk Islam suaminya masih Yahudi Nasrani atau tadi pasangan bukan ya bukan Yahudi Nasrani baik yang masuk Islamnya suami atau istri tapi dahulu nah kalau keadaan seperti ini jumhur ulama mengatakan bahwa bila si istri umpamanya masuk Islam maka dengan masuk Islamnya ini pernikahan langsung lepas dan si istri menjalani masa iddah. Masa iddah. Nah, dalam masa iddah ini andai kata si suami masuk Islam, suami masuk Islam, maka boleh kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah lagi. Begitu juga sebaliknya, andai kata yang masuk Islam adalah apa? Suami Terus istri ya beridah juga. Istri masuk Islam dalam masa idah boleh kembali tanpa akad nikah. Nah, sekarang bagaimana kalau masuk uh, uh, apa namanya si, si si istri masuk Islam, terus masa idah sudah selesai, suami kemudian masuk Islam setelah masa idah selesai. Nah kalau masa idah sudah selesai, si istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi andai kata dia mau bersabar nunggu suaminya masuk Islam juga boleh. Boleh sampai dua tahun, tiga tahun, enam tahun dia bersabar berharap suaminya masuk Islam. Akhirnya setelah dua tahun suaminya masuk Islam berarti kan udah selesai masa idahnya kan. Nah, boleh dalam keadaan seperti ini si istri bersabar walaupun sudah apa masa idah sudah selesai. Tadi kan dia kalau sudah masa idah selesai boleh nikah dengan laki lain. Tapi kalau mau bersabar juga dia boleh bersabar dan ketika suaminya masuk Islam setelah dua tahun, tiga tahun dia boleh kembali kepada si suaminya tanpa perlu akad nikah. Dengan dalil bahwa e, Zainab radhiyallahu taala anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lebih dahulu masuk Islam kan hijrah kan kemudian e, eh, Abdul As suaminya itu masuk Islamnya dua tahun apa setelahnya pokoknya dia sudah tahunan dalam hadis sahih Rasul apa rodda ibnatahu Zainab ala Abil As ba'da sanataini eh, min eh, apa walam yuhdis bin nikahil awal walam yuhdis nikahan Rasul mengembalikan Zainab kepada Abul As setelah dua tahun tanpa pakai akad nikah lagi. Nah ini pendapat yang ini. Tadi kalau jumhur ulama tadi mengatakan kalau sudah selesai akad aidah selesai, maka andai kata suami masuk Islam, maka tidak halal kembali kepada istrinya kecuali dengan akad lagi. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan kalau istri masuk Islam terus menjalani masa idah, masa idahnya selesai, maka andai kata si suami masuk Islam setelah selesai masa idah, maka kalau mau kembali harus dengan akad nikah baru wali mahar saksi. Itu Jumur ulama. Kalau tadi pendapat yang roji dan sesuai dengan hadis eh, tentang Zainab dan Abu As, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepada Abu As dengan setelah dua tahun tanpa pakai akad nikah lagi. Makanya pendapat ini yang lebih roji dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga e, As-Sunani dalam Subulus Salam bahwa pernikahan mereka itu mau kuf ya di tadi dibekukan sementara kalau seandainya kembali setelah akad masa idah boleh kembali tanpa harus nikah akad nikah lagi tapi kalau sudah akad eh, masa idah selesai istri boleh nikah dengan laki-laki lain andai kata dia mau andai kata dia mau bersabar juga boleh menunggu suaminya mantan suaminya untuk e, masuk Islam dan setelah masuk Islam boleh kembali tanpa harus akad nikah lagi ini berdasarkan uh, hadis apa uh, apa uh, tadi uh, Zainab dan Abu As yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW setelah dua tahun. Ini kaitan dengan Islamnya <coughs> suami istri. Begitu juga kaitannya kalau ini kan keislamannya. Begitu juga kalau murtad. Ini udah dua-duanya muslim. Dua-duanya muslim. Kemudian si suami murtad dari Islam. Maka pernikahan tadi apa? Langsung asah. Andai kata si suami, ya kan kalau di Darul Islam ya, di Darul Islam kan orang tidak mungkin hidup ya orang murtad ya, tidak hidup lama. Nah kondisi gini gimana kan? Kondisi gini and e, orang murtad maka pernikahannya pasah si istri selama suaminya ini eh, eh, si si laki-laki ini tidak masuk Islam lagi tidak tobat tidak halal bagi si laki-laki ini andai kata si suaminya tobat masuk Islam dalam masa iddah maka apa boleh kembali tanpa akad nikah lagi tapi kalau sudah selesai akad nikah apa iddahnya maka uh, tidak bisa kembali si istri bisa nikah dengan yang lain. Kalau sudah masa idah selesai, si laki-laki eh, masuk Islam eh, kembali setelah masa idah, dia harus pakai akad nikah lagi. Kalau beda, kalau tadi mah dari kafir asli, ya, masuk Islam, kalau ini dari murtad. Jadi kalau murtad, ketika sudah selesai masa idahnya, kalau mau kembali harus pakai akad nikah lagi. kan banyak di masyarakat orang jatuh dalam kemurtadan. Tapi karena tidak ada payung hukum Islam, akhirnya ya eh, ada yang sadar emang suaminya sudah murtad, ada yang emang tidak tahu karena tidak tahu hal-hal yang membatalkan keislaman. Kemudian eh, selanjutnya adalah al-hukuk al zawajiyah Hak-hak suami istri. Ada hak yang uh, eh, hukum musyarakah, hak-hak yang eh, sama-sama uh, antara suami dan istri ada hak yang hak istri atas suaminya ada hak suami atas istrinya di sini di antara al hukum al musyarakah bainaz ini hak-hak yang apa yang berserikat antara suami istri adalah apa al-akhirah isra al zaujia wasimta ikulin min zaujia ini bil akhir halnya apa? Hubungan suami istri, hubungan apa ya? Ya, hubungan suami istri itu kan tidak bisa dilakukan oleh salah satunya kan. Ini harus kedua-duanya. Makanya hak hak mustarak gitu kan. E, kemudian eh, hormatul musaharah dengan sebab adanya pernikahan ini adanya musaharah musaharah itu kekerabatan <clears throat> dengan sebab pernikahan dengan seseorang menikahi perempuan maka ibu si perempuan adalah haram bagi si laki-laki ini ya oh, begitu juga neneknya begitu juga si uh, si laki-laki ketika uh, si perempuan ketika menikah dengan laki-laki ini maka bapak si laki-laki adalah mahramnya juga mertuanya itu kan musyawarah itu kan kemudian uh, yang ketiga adalah subut at bayna bainahuma bimujarradi itmamil aqdi adanya saling mewarisi dengan terjadinya akad nikah dengan sekedar akad nikah maka ada saling mewarisi umpamanya si A dengan si B melakukan akad nikah sebelum dukul ya baru aja nikah pagi-pagi siangnya suami mati maka si istri mewarisi suaminya dapat warisan umumnya e, suaminya kaya kan? atau umumnya si laki-laki yang meninggal dunia istrinya Kan belum ada belum ada apa? Belum ada duhul kan? Baru sekedar akad. Itu sudah ada saling mewarisi. Kemudian yang ketiga atau keempat adalah sebut nasabil walad minaz zauji adanya nasab anak dari suami dengan apa terjadi duhul kemudian uh, apa namanya uh, apa namanya adanya dukul terus apa uh, melahirkan anak berarti anak adalah apa bapaknya adalah si laki-laki tersebut makanya para ulama juga memasukkan ya orang nikah nih nikah melakukan akad nikah terus si istrinya tidak ada penghalang dari dukul itu kan si suami juga orang normal Kemudian uh, setelah setahun setahun eh, istrinya punya si suami baru aja nikah berapa hari itu kan langsung merantau dua tahun dalam masa tenggang umpamanya sembilan bulan setelah uh, ditinggal suaminya si istri melahirkan maka ini anak dinisbatkan kepada siapa si suami walaupun umpamanya si si suami mengklaim bahwa kayak suami ke istrinya ketika ditinggalkan itu tidak dalam keadaan hamil. Kenapa? Di sini e, ketika ditinggalkan, ketika e, tadi terjadi akad nikah, si istri suami istri dalam keadaan normal, mereka orang normal, tidak ada penghalang dari dukul, terus juga kelahiran anak ini dalam masa-masa yang memungkinkan untuk terjadinya kehamilan kan. Beda kalau seandainya orang eh, apa lahir setelah akad nikah, lahir eh, empat bulan setelah akad nikah lahir anak gitu kan. Ya. Ini kan tidak tidak normal kan yang namanya yang namanya eh, apa hamil ya minimal berapa? Minimal enam bulan hamil minimal 6 bulan kan karena dalam Al-Quran wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran kan hamil dan menyusuinya berapa 30 bulan kalau dalam Al-Quran menyusui berapa dua tahun dua tahun itu eh, dua puluh empat dua puluh empat bulan kan berarti sisa 6 bulan itu untuk hamilnya. Makanya ulama mengatakan bahwa minimal masa kehamilan adalah 6 bulan. E, ketika ada orang lahir dalam 6 bulan setelah ada akad nikah itu dinisbatkan kepada suaminya. Kalau se sebelum sebelum 6 bulan maka tidak dinasabkan kepada suaminya. Kemudian yang kelima adalah adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Adanya e, saling mempergauli dengan cara baik. Jadi hukuk yang musyarakah adalah per, adalah muasyarah bil ma'ruf. berarti memperlakukan si si si istri dengan baik. Begitu juga suami e, e, istri memperlakukan suaminya dengan baik. Adanya hubungan baik gitu dalam kekeluargaan. Kemudian sekarang hak istri atas suaminya. Di sini ada dua macam, ada hukuk malia, ada hukuk goer malia. Ada hak yang kaitan dengan harta, ada hak yang kaitan bukan dengan harta. Adapun yang kaitan dengan harta adalah mahar dan nafkah. Kalau hak yang berkaitan dengan selain harta adalah al-adlu bainaz zaujat adalah adil antara istri-istri. Maksudnya kalau e, seorang pria punya istri lebih dari satu harus adil gitu kan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh memadorotkan atau mendatangkan bahaya kepada istrinya. Itu kaitan hak apa hukuk guer maliyah. Adapun yang kaitan dengan hukuk malia tadi diantaranya mahar dan nafkah e, di antara mahasin e, al-Islam termasuk keindahan ajaran Islam adalah menetapkan mahar bagi bagi perempuan yang dinikahi. Zaman jahiliyah orang menikah maharnya itu adalah milik walinya. Nah, di Islam mahar itu adalah milik istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita saduqatihinna mahar-mahar mereka nihlah sebagai pemberian. Itu tidak boleh di diambil. Suami pun ketika memberikannya tidak boleh mengambil lagi kecuali kalau istri memberikan dengan suka sukarela. Jadi itu kaitan dengan mahar adalah hak istri, gitu kan? uh, di dalam ini dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ammar bin Shu'aib an Nabi an jaddihi ayyuma mar'atin nukihat ala hibain aw idatin aw sadaqin maka naqabla ismatin nikah fahuwa laha wa maka ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu perempuan mana saja yang dinikahi dengan mahar pemberian maka pemberian yang di, yang diberikan sebelum akad nikah itu adalah milik milik si perempuan itu. Tapi kalau pemberian yang dilakukan setelah mereka hidup rumah tangga setelah akad nikah itu tergantung diberikan kepada siapa. Kadang mungkin mengasih mertuanya atau ngasih istrinya. Jadi maksudnya kalau yang diberikan saat akad nikah itu adalah mahar milik istri. Adapun kaitan dengan uh, ukuran mahar, Islam tidak membatasi berapa minimal jumlah mahar. Yang penting adalah sesuatu yang memiliki nilai. Memiliki nilai sebagai penghargaan kepada perempuan. Karena dalam hadis Rasul memperbolehkan apa? Orang nikah dengan apa? Cincin besi gitu kan. Ila tamis walau khataman min hadid kan dalam hadis yang panjang. Cari walaupun cincin dari dari besi. Besi harganya berapa cincin besi? <laughs> yang jelas ada pemberian itu kan. Ya orang lihat kondisi zaman dulu saking susahnya cincin besi pun tidak tidak punya. Ya. Sampai apa? saking udah disuruh cari inden itu si laki-laki mengatakan uh, walau khataman min hadirin walaupun cincin besi saya tidak punya laki ada izari ini saya punya sarung satu falahanis kuhu separohnya buat dia sekarang antum punya berapa kalau gantung banyak kan itu zaman dulu saking susahnya gitu kan saking susahnya jadi kondisi para sahabat dulu Tahu kan kita kisah Musa, kisah Musa bin Umar ya. Jadi kondisi dahulu e, begitu apa susah kan untuk nikah saja dia, dia hanya punya apa tadi sarung aja kalau e, akad nikah mau diberikan separohnya itu kan kepada si istrinya kata Rasul matas biizarika apa yang kamu lakukan dengan sarung kamu in labis tahu lam yakun alaiha min wa in labisatu lam yakun alaika min syai kalau kamu pakai dia enggak cukup dia pakainya gitu kalau dia yang pakai kamu juga pakai yang sepotong tidak tidak cukup akhirnya apa suruh e, ditanya punya hafalan Quran tidak punya terus apa kata Rasul uh, e, intalik fakat apa e, alimah minal Quran. Pergilah saya telah menikahkan kamu dengan apa ayat Al-Quran. Tapi bukan dibacakan seperti eh, di sebagian tempat kan mahalnya itu dibacakan. Enggak. Yang dimaksud dengan ayat Al-Quran adalah mengajarkannya. Kan dalam hadis yang lain hadis uh, Muslim, pak ha min minal Quran. Kan, ajarkan dia Al-Quran. Dalam hadis Abu Daud eh, fa'alim ha isrina ayatan ajarkan kepada dia 20 ayat Al-Qur'an karena mengajar ini kan memiliki nilai tidak? Mengajar Al-Qur'an itu memiliki nilai, makanya kan boleh mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an. Nah, tapi kalau mengambil upah atas bacaan Al-Qur'an itu haram, tapi kalau mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an adalah halal. Hadis Bukhari langsung mengatakan in in ahqama akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesuatu yang paling berhak kalian mendapatkan upah adalah kita kitabullah mengajarkan kitab Allah. Jadi maksudnya ini e, mengajarkan Al-Qur'an memiliki nilai sehingga bisa menjadi mahar. Jadi maksudnya mahar itu adalah harus sesuatu yang memiliki nilai. Tapi kalau yang tidak memiliki nilai satu butir kacang kan kan nggak memiliki nilai kan itu nggak nggak bisa jadi mahar tapi kalau tadi kalau cincin besi masih punya nilai gitu itu kaitan dengan ukuran mahal, jadi tidak ada batas minimal. Sebagaimana tidak ada batas maksimal. Tapi dianjurkan tidak berlebihan kan Umar Ibnu Khattab pernah melarang itu kan untuk uh, apa eh, tinggi-tinggi menetapkan mahar gitu kan. Kemudian seorang perempuan apa protes dengan mengatakan uh, wa ataitum ihdahunna kintoran itu kan. kintor itu adalah harta yang banyak sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang suami yang ingin ganti istri terus telah memberikan kepada istri yang dulu jumlah harta yang banyak tidak boleh mengambil lagi kalau istrinya dicerai gitu kan. Nah, di sini artinya boleh kan? Di sini disebutkan Al-Qur'an tidak mungkin menyebutkan sesuatu dalam konteks apa? E, khobar kecuali karena sesuatu itu adalah boleh. Berarti tidak boleh membatasi juga maksimal mahar. Makanya Umar ketika diprotes oleh seorang perempuan tersebut, Umar apa mengatakan perempuan itu benar, Umar yang salah. Itu secara penetapan tidak boleh, tapi dianjurkan juga di Islam perempuan untuk apa? Untuk minta mahar yang yang sedikit. Makanya Rasulullah saw mengatakan, mengatakan khairus sodak ayasaruhu. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling paling ringan. Kalau di kita kan alhamdulillah ringan kan? Tidak sulit kalau di Arab orang mahar mungkin sekitar minimal ya 50 juta itu kan. Kalau di kita berapa? <clears throat> Kemudian eh, mahar boleh di, dianjurkan untuk dibayar segera, tapi boleh ditangguhkan juga. Ketika eh, Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan Fatimah, kemudian Ali ingin duhul kepada Fatimah. Namun apa Rasulullah SAW melarang Ali untuk dukul kepada Fatimah sebelum memberikan sesuatu. Kata Ali, ma indi syai'un. Saya nggak punya apa-apa. Soalnya <laughs> -apa. Kata Rasulullah SAW, fa'aina dirukal khutomiya. Mana baju besi kamu? Karena perempuan nggak nggak akan perang kan? Jadi baju besi boleh jadi mahar juga. Yang penting memiliki kan bisa dijual ya. Karena Rasul juga kan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Jadi artinya sesuatu yang memiliki nilai. Maka Ali pun memberikan baju besi tersebut kepada Fatimah dan akhirnya duhul. Kemudian mahar e, mahar wajib diberikan sepenuhnya, seutuhnya ketika sudah terjadi duhul atau ketika suami meninggal dunia sebelum duhul. Kalau sesudah duhul kan jelas dalam Al-Quran eh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan eh, di apa di di dalam surat Al-Baqarah tentang apa tentang orang yang sudah duhul. Allah mengatakan Tadi ya, sini uh, saya sebutkan dulu. Kalau mahar ya, uh, orang ketika akad nikah men menyebutkan mahar, disebutkan maharnya berapa. Saya nikahkan kamu dengan uh, putih saya, kamu dengan putih saya sejumlah satu juta rupiah. Disebutkan kan? Nah ketika disebutkan terus ada duhul maka wajib diberikan sepenuhnya andai kata tidak disebutkan di saat uh, apa uh, akad nikah tapi terjadi duhul, maka wajib mahar standar maksudnya mahar standar wanita semacam dia tapi kalau seandainya uh, tidak terjadi duhul, tidak terjadi duhul. dan belum disebutkan uh, kalau belum disebutkan belum disebutkan ada sesudah disebutkan. Kalau sudah disebutkan, maka wajib separohnya. Separoh mahar. Kalau e, tidak disebutkan, terus tidak terjadi duhul, maka tidak wajib bayar mahar, tapi wajib bayar mut'ah. Mut'ah itu cindera mata, kan? Allah mengatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna faridatan fanisfu ma faratum. jika kalian mencerai mereka sebelum menggauli mereka sedangkan kalian sudah menyebutkan apa e, maharnya bagi mereka maka separo yang kalian telah sebutkan jadi kalau di, di saat akad nikah disebutkan jumlah maharnya berapa terus dicerai sebelum digauli maka wajib separohnya berarti kalau sudah digauli wajib seluruhnya nah kalau e, tidak disebutkan tidak disebutkan saat akad nikah terus dicerai sebelum dohol tidak wajib sedikit pun dari mahar tapi wajib apa ngasih mut'ah mut'ah itu berapa saja sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kalau terjadi duhul begitu juga kalau meninggal dunia. Meninggal dunia baik disebutkan saat akad nikah maharnya berapa ataupun tidak disebutkan wajib diberi mahar. Kalau yang disebutkan berarti wajib sepenuhnya, kalau yang tidak disebutkan wajib mahar standar. Itu kalau meninggal dunia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang eh, laki-laki e, menikahi perempuan terus meninggal dunia sebelum duhul dan sebelum disebutkan apa maharnya kata Ibnu Mas'ud e, kata beliau apa laha e, kata beliau laha as-sadaq walaha la waqsa wala walahal miras wa alaihal iddah kata Ibnu Mas'ud bagi dia mahar sepenuhnya tidak boleh dikurangi tidak boleh lebih terus juga dia punya hak waris terus juga wajib iddah yang kaitan dengan bahasan di sini adalah wajib mahar sepenuhnya ini kaitan dengan orang e, mahar wajib diberikan sepenuhnya kalau sudah dukul atau meninggal dunia sebelum duhul Baik sepenuhnya itu adalah yang disebutkan ataupun mahar standar. Tapi kalau tidak disebutkan terus e, meninggal dunia sebelum apa e, dicerai sebelum duhul maka wajib apa e, kalau tidak disebutkan terus dicerai e, sebelum duhul maka tidak wajib mahar tapi wajib mut'ah. Tapi kalau sudah disebutkan terus dicerai sebelum duhul wajib separohnya. Tapi kalau sebelum disebutkan, terus meninggal dunia sebelum duhul, wajib mahar standar. Ini materi kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.